Berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan dengan kalimat usikum bijakullah. Fussami wa ta'ah ila akhirih. Maka dibahas oleh Ibn Rajab rahimahullah beberapa hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat dan peringatan bahwa beliau kadang memperingatkan dengan bukan kadang memperingatkan dengan sungguh-sungguh sehingga ekspresinya tampak pada wajah beliau. Baik, dan ini asli. Tidak seperti mereka yang pandai retorika. Kalau berbicara sedih, bergaya, seakan-akan menangis begitu. Kalau berbicara tentang mengerikan dengan bergaya seperti itu apa istilahnya? berupaya untuk menampilkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak demikian. Ini betul-betul dengan hati, dengan ekspresinya yang otomatis. Sehingga ketika berbicara Dajjal, hati-hati dari Dajjal hingga akhirnya, itu para sahabat sampai begini-begini ke belakang. Saking takutnya. Barangkali ada di belakang. Disebutkan kami melihat ke belakang kami, kami khawatir Dajjal sudah di belakang kami. Karena betapa Rasulullah SAW ketika melaksanakan sungguh-sungguh, sehingga mereka terbawa Termasuk ketika berbicara ittaqun nar, ittaqun nar. Termasuk ketika berkhutbah. Disebutkan kemarin, ishtad ghadabuhu wa ala sautuhu wa hmarrat ainahu. Keras suaranya, keras pula marahnya dan memerah matanya. Ka'annahu mundiru jaysh. Seakan-akan adalah pasukan tempur yang memberi semangat jais tentaranya. Demikian pula sekarang yang akan kita baca wafis sahihain dalam dua kitab sahih dari Adi bin Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan peringatan dari api neraka ittaqun nar ittaqun nar qala wa ashah kata perawi setelah menyatakan ittaqun nar ittaqun nar ashah ashah itu mundur ke belakang dengan menarik nafas seakan-akan beliau merasa takut sekali dengan neraka tadi. Summa ya. qala ittaqun nar, kemudian kembali lagi mengucapkan ittaqun nar. Begitu. Ya. Atau seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallam, saya tidak tahu persisnya. Tetapi makna asyaha adalah a'radha wa asyaha. Badannya mundur ke belakang, kemudian menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengucapkan kembali ittaqun nar. Wananna annahu yandur ilaiha. Sampai kami menduga bahwa beliau melihat neraka. Ittaqun nar. Kemudian beliau mundur ke belakang. Kemudian menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian mengucapkan kembali ittaqun nar. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Hindarilah api neraka. Walaupun dengan sebelah kurma. Sepotong kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau sebelah kurma aja tidak ada, maka paling tidak dengan ucapan yang baik. Dengan kalimatin thayyibah. Yang semua orang mampu mengucapkan kalimat thayyibah kecuali yang bisu. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلمة عن علي أو عن الزبير ابن العوام قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yakhtubuna fayudzakkiruna bi ayyamillah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah ibn Salamah dari Ali atau dari Zubair mhm. ibn al-Awwam. Tadi saya membacanya Awam, tetapi di sini ada tasdidnya Awwam. Ya. Qal beliau berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami dan mengingatkan kami dengan hari-hari Allah Hari-hari Allah adalah hari-hari yang akan datang nanti hari kiamat. Hatta yu'arifu dhalik, hatta yu'rafu dhalika fi wajhi sampai terlihat pada wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ka'annahu nadhiru qawmin yusabbihuhum yusabbihuhum seakan-akan beliau adalah nadhiru qawmin. pemberi peringatan kaumnya yusabbihuhum al-amr ghudwatan. Ini istilah. Istilah untuk suatu peringatan yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, yang paling serius yang biasa dilakukan oleh jahiliyah dengan cara-cara tertentu. Sehingga dalam beberapa riwayat disebut nadirul uryan. Hati-hati, jangan diterjemahkan secara letter oleh terlet nadirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang karena memang di zaman jahiliyah mereka kalau melihat musuh yang akan menyerang pada saat yang genting, artinya sudah tidak bisa menghindar lagi atau sudah dekat sekali, mereka akan berlari dalam keadaan telanjang dan menyatakan sobbahakum hakum, atau masakum masakum. Artinya sore ini akan diserang kalian, sekarang ini akan diserang. Atau pagi ini. Sehingga dikatakan nazirul uryan yaqulu sabbahakum wa masakum. Memberi peringatan yang urian. Yang memperingatkan pagi ini atau sore ini kalian diserang. Kalau sudah seperti itu orang berlari. Mereka akan berkata tidak mungkin dusta. Tidak mungkin ada orang yang berani melakukan seperti itu. Kecuali kalau serius. Ya, sungguh-sungguh. Ini khuniminin azakumullah. Tetapi tentunya bukan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kegentingannya itu seperti itu. Itu maknanya. Artinya beliau ka'annahu nadhiru qaumin yusabbihuhum. Seperti pemberi peringatan pada kaumnya yang berkata masakum wa sabbahakum. Udwatan pagi ini. Wa kana idha kana hadithu ahdin bi Jibril. Lam yatabassam dahikan hatta yartafi anhu. Bahkan beliau kalau masih baru bertemu Jibril mendapatkan wahyu, beliau tidak tersenyum Mukanya serius tidak tersenyum sampai hilang. Artinya sampai hilang keadaan seperti itu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid dan dia berkata diriwayatkan oleh Ahmad wal Bazzar wa Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Zubair sendiri dan rijaluhu rijalus sahih قال وخرج الطبراني والبزار demikian pula Tabrani dan Bazzar meriwayatkan dari hadis Jabir قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب beliau Nabi SAW kalau datang padanya wahyu atau sedang memberikan peringatan, aku katakan ini pemberi peringatan pada kaumnya ketika didatangi azab atau bencana. Dan bencana yang paling mereka anggap adalah bencana serangan musuh. Faidah dahab anhu dalik kalau sudah hilang dari beliau, raaitu atlaqan nas wajhan. Kalau sudah hilang yang demikian, maka aku lihat beliau adalah wajahnya wajah yang paling cerah, paling ceria. Wa'atsaruhum dhahika. Wa'atsaruhum dhahika. Dan yang paling sering tersenyum. Wa'ahsanuhum bishra. Dan yang paling bagus perangainya mengembirakan orang lain. Kalau berarti keadaan beliau sampai seperti itu, kadang memerah mukanya, atau memerah wajahnya, atau matanya dalam riwayat keras suaranya, bahkan asyaha, asyaha, sampai seakan-akan kehabisan nafas beliau itu adalah ketika yundir al-muslimin atau memberikan nasihat atau berkhutbah wa qawluhum dan ucapannya dalam hadis tadi hadis Irbad bin Sariyah ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu ini nasihat perpisahan. Karena Begitu wasiat Rasulullah SAW atau nasihat Rasulullah SAW. membuat mereka menangis, membuat mereka bergetar hatinya, karena memang sungguh-sungguh dari hati dan terlihat pada ekspresi wajahnya. Barakallahu fiikum. Sehingga sangat wajar kalau mereka bercucuran air mata dan bergetar hatinya. Qala fa'ausina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها kalimat tadi diucapkan oleh para sahabat seakan-akan ini khutbah atau nasihat perpisahan itu menunjukkan bahwa nasihat kali itu ablang lebih tinggi lebih mengena daripada biasanya sudah diterangkan tadi biasanya dengan sungguh-sungguh dan dengan ekspresi yang betul-betul beliau memberikan peringatan tetapi kali itu sangat dahsyatnya. Sehingga melihat ini kayaknya mau berpisah. Mau meninggal Rasulullah SAW. Falidhalika kafahimu, anal maka mereka memahaminya kalau ini khutbah terakhir. Fa innal ya yastaqsi ma la yastaqsi ghairuhu fil qawli wal fi'l. Karena biasanya orang yang akan berpisah akan memberikan nasihat yang yastaqsi itu habis-habisan apa namanya e, eh, pol ya la yastaqsi ghairuhu yang dia tidak seperti itu pada tempat-tempat lainnya walidalika amara Nabi sallallahu an yusalli salata muwaddi oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh untuk salat dengan salat perpisahan Allah taala alam riwayatnya beberapa ulama ada yang seperti itu la sawu sufufakum fa inna tasfiyat as-sufuf li salat kemudian berkata Sallu salat muwajjah. Salatlah kalian seperti salat yang terakhir, salat perpisahan. Ini Yani salatlah kalian seakan-akan salat ini salat perpisahan setelah itu kalian wafat. Kayak apa kira-kira? Pasti akan yastaksi berupaya untuk menyempurnakan paling sempurna-sempurnanya. Dia akan habiskan semua usaha, upaya untuk meminta ampun pada Allah, Merata pada Allah, menyesali perbuatan yang lalu, meminta agar dimatikan dengan husnul khatimah karena khawatir setelah ini akan wafat. Itu namanya salat muad, salat muaddi'. Qala, oleh karena itu dalam satu riwayat Nabi menyuruh untuk salat salat muwaddi' dengan salatnya orang yang akan berpisah. Lianahu man istasyara annahu muwaddi' bi salatihi karena siapa yang merasa kalau dia sedang salat dengan salat perpisahan, atqanaha pasti akan melakukannya secara mutqin sempurna ala akmali wujuhiha dengan sebaik-baiknya sesempurna-sempurnanya wala rubbama kana qad waqa'a minhu ta'ridun fi tilka al-khutbah bitawjih dan bisa jadi dalam khutbah tersebut atau lebih tepatnya dalam nasihat tersebut yang diriwayatkan Ba'dal fajr Qad waqa'a minhu bisa jadi terjadi pada beliau kalimat-kalimat yang mengisyaratkan bahwasanya beliau akan wafat. Yani bitawji' mengisyaratkan fitil kal khutbah dalam khutbah tersebut atau dia perpisahan. Jadi misalnya kalau bahasa kita ketika mengucapkan kalimat bahwa saya nggak akan hidup terus, waktu suatu saat saya akan mati, maka saya pesan pada kalian ila akhirnya ini kan barakallahu fikum walaupun bukan berarti besok akan mati, tetapi kalimat itu ada isyarat. Isyarat bahwasanya suatu saat aku akan berpisah. Maka mereka mengira bahwasanya beliau akan benar-benar berpisah dan nggak ketemu lagi setelah ini. Itu yang mereka khawatirkan. Maka berkata, "Ka'anna hadhihi mau'izatu muwajjih. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah khutbah perpisahan. Kama 'arada bidzalika fi khutbatihi fi hajjatil wada' sebagaimana apa yang terjadi pada khutbah beliau di khutbah terakhir itu benar-benar wadah kalau itu. Khutbahnya pun dijuluki dengan khutbah terwajah, khutbah perpisahan. Mengapa? Karena ada kalimat fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da amihim hadha. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Bisa jadi, aku tidak tahu bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Itu jelas-jelas perpisahan. La adri aku tidak tahu, la alli Al alqakum. Bisa jadi aku tidak bertemu kalian ba'da ami hada setelah tahunku ini. Wa tafiqa yuwaddi'un nas. Maka setelah itu beliau memulai taufiqah memulai dan itu min af'al syuru' dari af'al syuru' af'al syuru' itu kadang-kadang tidak diterjemahkan secara letterless tapi diterjemahkan dengan mulailah. Maka mulai beliau yuwaddi'un nas. Walaupun kalimatnya bisa bada'a yuwaddi'un nas, bisa tafiqa. Tetapi maknanya mulailah beliau yuwaddi'un nas, berpesan pada manusia dengan pesan-pesan perpisahan. Faqalu hadhihi hajjatul wada. Maka mereka pun berkata ini adalah haji haji terakhir, haji perpisahan khutbahnya khutbatul wada, khutbah perpisahan. Walamma raja'a min hajjihi ilal Madinah, ketika sepulang beliau dari Mekah ke Madinah, jama'an nas bima'in, beliau kumpulkan manusia di dekat mata air di antara Mekah dengan Madinah yang dinamakan dengan Khum kemudian bergeser lafadznya menjadi kum kemudian diistilahkan dengan ghadir kum. Ya. Mungkin ingat dan mengingatkan kita pada ucapan-ucapan Syiah. Ya. Tempatnya, kejadiannya ada. Tetapi bukan aku berpesan Ali sebagai pengganti tidak ada itu. Yang ada adalah apa yang akan dibahas dan nanti disebutkan pula lafaz-lafaz hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kitabullah wa sunnati dalam riwayat dan yang kedua kitabullah wa itrati kitabullah dan ahli baitku Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian untuk memperhatikan ahli baitku. Ini lafaz yang sahih yang menunjukkan wajibnya bagi kaum muslimin untuk memuliakan ahli bait. Tidak ada sama sekali menyatakan bahwa Ali penggantiku ila akhir. Tapi kita baca saja ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Maka dikumpulkan setelah pulang dari sana di satu gadir satu mata air yang kadang-kadang diterjemahkan sumur yang dinamakan dengan khum, gadir khum. Wa khatabahum dan Nabi pun berkhutbah lagi kepada mereka. Faqala ayyuhan nas innama ana basyarun yusiku an ya'tini rasulu rabbi fa ujib. Wahai manusia, Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Sebentar lagi akan datang utusan Allah. Memanggilku. Fa'ujib. Dan aku pasti akan menyambut panggilan itu. Thumma hadda ala tamasuk bi kitabillah. Kemudian Rasul berpesan sallallahu alaihi untuk berpegang dengan kitabullah. Wa waffa bi ahli baiti dan berpesan untuk menjaga keluarganya. Dan itu wajar. Orang kalau meninggal pasti akan berpesan keluarganya. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai diterlantarkan. Apalagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Udakirukumullah fi ahli baiti, udakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku, keluargaku. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Sehingga wasiat Rasulullah SAW di Ghadir Khum, Alhamdulillah, kaum muslimin semua tahu. Bukan hanya Syiah yang tahu. Tetapi Syiah menambahnya dengan kalimat-kalimat lain atau bahkan menggantinya dengan kalimat-kalimat lain yang akhirnya bertentangan dengan sekian hadis lain. Hadis tentang muru Abu Bakr fal bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia. Hadis yang juga sahih menyatakan aku akan tulis wasiat untuk Abu Bakar sebagai penggantiku. Tetapi kemudian ma'agallah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mungkin berselisih tentang Abu Bakar. Ini juga sudah sangat jelas. Dan masih sekian hadis-hadis lain. Ikutilah orang setelahku. Abu Bakr, wa Umar. Orang setelahku. Artinya yang akan memimpin kalian. Walhamdulillah. Kalau diselewengkan kepada makna wasiat Ali sebagai khalifah. Akan bertentangan dengan sekian haji. Barakallahu fikum. Wa fi sahihain. Dan dalam dua kitab sahih. Walafduhu li muslim. Dan lafadnya lafad muslim dari Uqbah ibn Amir. Qala sallallahu Rasulullah SAW ala qatla Uhud. Rasulullah SAW pernah salat ala qatla Uhud. Mensolati jenazah-jenazah korban perang Uhud. Suma dan mimbar. Kemudian naik ke mimbar. Kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Lihat lafaznya berdiri di mimbar kal muwaddi' seperti seorang yang memberi pesan perpisahan. Wadi' adalah orang yang memberikan pesan perpisahan. Lil ahya'i wal amwat, untuk yang hidup dan untuk yang mati. Faqala inni faratukum 'alal haud. Aku akan mendahului kalian ke telaga haud. Fa inna ardahu kama baina ailah ilal juhfah dan bahwasanya telagaku luasnya ardahu atau lebarnya seperti jarak antara Ailah ilal Juhfa. Wa inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di dan aku bukan mengkhawatirkan kalau kalian akan berbuat syirik setelahku. Bukan itu yang aku khawatirkan. Walakin akhsha alaikum dunya tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia antanafasu fiha wa taqtatilu. Yang aku khawatirkan adalah dunia. Kalian berlomba-lomba dengan dunia, kemudian kalian saling bunuh. Fatahlaku kama halaka man kana qablakum. Kemudian kalian binasa seperti binasanya orang-orang sebelum kalian. Qala Uqbah fakanat akhir ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Kata Uqbah, maka itu adalah akhir aku lihat beliau di atas mimbar. Akhir aku melihat beliau di atas mimbar. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan juga Ibnu Hibban. Ikhwani fi Allah. Berapa riwayat di kejadian yang berbeda-beda tapi disebutkan semuanya bahwa beliau memberikan nasihat seperti pesan orang yang akan berpisah seperti pesan orang yang akan berpisah. Artinya begitu, begitulah Rasulullah SAW menasehati. Sungguh-sungguhnya, seriusnya, gak main-main, gak ada guyon, gak ada. Rasulullah SAW al Tidak seperti apa yang dilakukan oleh mereka-mereka. Ceramah seperti lelucon, seperti lawakan. Gergeran, ketawa, segala macam. Ini barakallahu pun sama sekali tidak ada sunnahnya sekali-kalinya seorang sahabat menyampaikan hadis tertawa, itu pun pakai dalil. Ketika Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Rasulullah SAW berita tentang seorang yang akhir masuk surga. Dikisahkan di akhirnya bahwa orang itu berkata, "Ya Rabb, apakah masih ada tempat buatku?" Allah tertawa. Lalu tertawa sebelum menyatakan Allah tertawa, dapat tertawa. Itu hadirin dari para tabi'in terkejut karena nggak pernah mereka meriwayatkan hadis dengan tertawa, nggak pernah mereka menasehati ceramah kajian dengan tertawa. Maka dikatakan dengan kalimat ittaqillah. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena Rasulullah SAW ketika menyampaikan berita ini tertawa. Dan aku pun tanya kepada Rasulullah SAW seperti kamu tanya kepada aku. Ya Rasulullah kenapa kau tertawa? Maka Allah mengatakan Allah ketika itu tertawa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhu ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah tentunya tertawanya Allah tidak seperti tertawanya makhluk. Laisa kamislihi syai. Kembali kepada kita. Qala dikatakan wa kharrajal Imam Ahmad wa lafduhu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz Salah Rasulullah SAW ala qatla Uhud. Nabi menyolatkan korban-korban perang Uhud. Ba'da samani sinin kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Setelah 8 tahun, maksudnya diriwayatkannya, saat itu Rasulullah SAW melakukannya 8 tahun yang lalu. Thumma tala'al mimbar, beliau naik ke mimbar. Faqala inni faratukum Sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Wa ana alaikum syahid. Dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inna mawa'idakumul haud. Dan janji pertemuan kita nanti adalah di telaga haud. Wa inni la anzur ilai. Dan aku sekarang melihat telaga itu. Walastu aksha alaikumul kufur. Dan aku bukan mengkhawatirkan kekafiran atas kalian. Walakin dunia antara fasuha. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia. Aku khawatir kalian berlomba-lomba dengan dunia. Sehingga ikhwan ibn azakumullah. Dalam riwayat lain, atau bukan dalam riwayat lain, dalam hadis lain. Yang sama sekali hadis lain, kejadian lain. Ketika datang seorang sahabat sebagai tajir, pedagang kaya, datang dari luar kota membawa barang-barang, bawa hasil, bawa harta. Dan biasa subhanallah mereka berikan sedekah. Ya. Ini kebiasaan baik para sahabat setelah mendapatkan keuntungan sedekah. Maka ketika datang, datang orang-orang yang miskin mendekat. Rasulullah tersenyum melihat mereka. Melihat orang-orang miskin ini karena tahu mereka menunggu sedekah. Kata Nabi mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan kalian. Walakin akhsha an tufrat alaikum dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakakum kama ahlakahum atau oh, kama qala sallallahu Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah nanti akan dituangkan pada kalian dunia sehingga kalian berlomba-lomba dengannya seperti orang-orang terdahulu berlomba-lomba dan kalian akan binasa seperti binasanya orang sebelum kalian karena berlomba-lomba dengan dunia. Ikhwani fidina a'azakumullah Disebutkan dalam hadis pertama tadi Fat wa taqtatilu Kalian saling bunuh Karena dunia Jangan heran Masa iya sih Kebutan dunia sampai bunuh-membunuh Dunia itu barakallahu fikum bisa dalam bentuk kedudukan, bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk segala macam kenikmatan dunia. Bagaimana? Apakah nggak mungkin karena rebutan kekuasaan mereka saling bunuh? Apakah tidak mungkin karena rebutan koneksi mereka saling bunuh atau rebutan proyek mereka saling bunuh. Kematian-kematian mereka para pebisnis rata-rata dibunuh oleh lawan bisnisnya. Ini barakallahu fikum sebagian mereka muslimin. Walaupun sebagian mereka bukan muslim. <laughs> Alhamdulillah. Wajar-wajar saja kalau mereka tidak punya agama atau tidak beragama dengan Islam. Tetapi bagaimana yang terjadi pada kaum muslimin? Yang saling bunuh hanya karena urusan partai. Saling bunuh hanya karena urusan hizib. Yang satu pro sana, yang satu pro sini, sudah saling bunuh. Itu juga dunia. Apa kalau bukan dunia? Nasallallahu salam wal afiyah. Kharajal imam Ahmad aydan an Abdullah ibn Amr. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman kal muwaddi'. Lihat yang ketiga. Keluar Rasulullah SAW kepada kami seakan-akan ingin menyampaikan nasihat perpisahan. Faqala ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyul ummi. Nabi yang ummi. Qala dzalika thalath marrat. Diulangi tiga kali. Bagaimana tidak tersentuh para sahabat? Orang sahabat sudah percaya. Tapi Rasulullah SAW seakan-akan khawatir bahwa manusia meragukannya. Ana Muhammad, ana Nabiul Ummi, ana Muhammad, ana Nabiul Ummi. Diulangi sampai tiga kali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala Nabiya ba'di. Dan gak ada nabi setelahku. Utitu fawatihal kalim. Aku diberi pembuka-pembuka kalimat. Wa khawatimahu dan penutup-penutupnya wajawami'ahu diberi fawatih al-kalim, diberi khawatimul kalim dan diberi jawami'ul kalim. Pembuka-pembukanya, diberi penutup-penutupnya dan diberi kalimat-kalimat yang jami'. Jawami'ul kalim adalah kalimat yang simple bermakna luas. Kalimat yang simple tapi maknanya sangat luas. Ini keistimewaan yang diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walimtu kam khazanatun nar. Aku tahu berapa jumlah penjaga neraka. Dan jumlah hamalatul arsi. Penjaga uh, pemikul arsh. Watajawwazali rabbi. Wa'ufitu wa'ufiat ummati. Dan Allah SWT memaklumi untukku. Oleh Rabbku. Dan aku diberi afiah. Dan juga diberi afiah umatku. Fasma'u wa ati'u. Maka dengarkanlah dan taatilah madum tufikum selama aku di tengah-tengah karya kalian faida duhi babi kalau aku dipergikan diwafatkan kalau aku duhi babi aku dipanggil oleh Allah atau terjemahan letterlocknya dipergikan fa'alaikum bikitabillah maka kata sekalian untuk berpegang dengan kitabullah ahillu halalahu Waharrimu haramahu. Halalkan apa yang halalnya, haramkan apa yang haramnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga kalimat kalimat perpisahan. yakni seakan-akan ini nasihat perpisahan atau bukan seakan-akan benar-benar nasihat perpisahan. Karena ada kalimat bisa jadi aku akan dipergikan, akan diwafatkan. Maka atas kalian berpegang dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian yaitu kitabullah. Halalkan apa yang halalnya, haramkan apa yang haramnya. Yani halalkan apa yang dihalalkan dalam Quran dan haramkan apa yang diharamkan dalam Quran. فلعل الخطبة التي أشار إليها العرضاض ابن سارية في حديثه كانت بعض هذه الخطب أو شبيهها بها مما يشعر بالتوديع maka bisa jadi khutbah yang tadi diriwayatkan oleh Erbal Ibn Syariah ya, bisa jadi ada kata-kata tersebut. Iya kan? Karena mereka berkata ka'anna hadhihi mau'izatun muwajjih. Bisa jadi ada kata-kata seperti itu yang mengisyaratkan kalau Nabi akan meninggalkan mereka. Au atau diserupakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu mimma yus'iru bitawdi' yang memberikan isyarat tentang perpisahan. Baik, setelah itu karena mereka merasa bahwa ini khutbah perpisahan mereka berkata fausina berikan wasiat pada kami. Ya'nuna wasiyatan jami'atan kafiyah. Yang dimaksud oleh para sahabat adalah wasiat yang jami' yang luas maknanya, kalimat yang kafiyah yang mencukupi mereka untuk mereka pegang sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum lamma fahimu annahu muwaddi' karena mereka ketika paham bahwa ini adalah perpisahan istausuhu wasiyatan yanfa'uhum at-tamassuk biha ba'da maka mereka pun meminta wasiat wasiat yang bermanfaat bagi mereka agar mereka pegang setelahnya wa yakunu fiha kifayah dan cukup setelah itu dengan wasiat itu liman tamassaka biha. Barang siapa yang berpegang, maka dia akan selamat. Wa sa'adatun lahu. Mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Berarti yang diminta oleh para sahabat kata Ibn Rajab dan kata para ulama adalah nasihat untuk kami berpegang dengannya sepeninggal beliau. Yang kalau kami berpegang dengannya kami akan selamat. Selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari adab. Itu yang mereka pikirkan. Bukan Ya Rasulullah berikan wasiat pada kami siapa sepeninggalmu yang akan memimpin kami. Bukan itu yang ditanyakan. Jangan dikira mereka menanyakan berikan wasiat siapa penggantiku. Bukan. Yang mereka pikirkan bagaimana kalau tidak Rasulullah SAW, kami mau nanya sama siapa? Kami akan dibimbing oleh siapa? Kami akan tersesat. Kami akan menyimpang. Ya Rasulullah, berikan pesan-pesan pada kami yang akan kami pegang. Supaya kami selamat. Itu mereka pikirkan kata Ibnu Rajab rahimahullah. Maka Nabi pun memberikan apa yang mereka minta. Pesan-pesan beliau agar mereka pegang, setelah itu mereka tidak sesat. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian dengan Allah dan sama wa ta'ah. Fahatanil kalimatani tajma'ani sa'adat dunya wa sa'adat akhirah. Dua kalimat ini mengumpulkan dua keselamatan. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Usikum bitaqwallah untuk keselamatan akhirat. Wassam'i wa ta'ah untuk keselamatan dunia. Amat taqwa, adapun ketakwaan, fahiya kafilatun bi sa'adatil akhirah liman tamassaka biha. Adapun ketakwaan, maka itu akan menjamin kafilah dari kata kafil, ya kafalah jadi menjamin. Ketakwaan menjamin kebahagiaan akhirat bagi siapa yang berpegang dengannya, berpegang dengan ketakwaan. Wahiyya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Dan itu wasiat Allah dan wasiat Rasulnya. Dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir diwasiatkan dengan wasiat yang sama. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian. Berarti seluruhnya. Kepada orang-orang yang sebelum mereka sampai setelah mereka. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Waqad sabaqa syarh taqwa dan sudah lewat penjelasannya apa makna takwa. Bima fihi kifayah dan itu cukup alhamdulillah fi syarhi hadis wasiat Nabi li Mu'ad pada hadis wasiat Nabi tentang Mu'ad kepada Mu'ad wa amma sama wa ta'ah adapun mendengar dan taat liwulati umurin muslimin adapun sabar untuk tetap dalam ketaatan pada penguasa dan tidak memisahkan diri dari mereka yakni para penguasa muslimin fafiha sa'adatud dunya maka padanya ada kebahagiaan dunia وبما تنتظم مصالح العباد في معاشهم dan juga akan terjadi keteraturan dan akan terjadi maslahat-maslahat para hamba dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya kalau ditanyakan pada uqala saja artinya walaupun tidak berilmu akan paham lebih baik mana kekacauan dengan keteraturan. Pertanyaan kedua, lebih baik mana dalam keadaan ada penguasa dan tidak ada penguasa? Lebih baik mana kalau engkau sabar sehingga urusan-urusan dunia lancar, semuanya tidak ada yang terhambat atau terjadi pemberontakan, pertumpahan darah dan terputus turuk jalan-jalan kata para ulama. In qata'at turuk. In qata'at turuk maknanya adalah terputus jalan-jalan terhambat. Bisa dibayangkan bagaimana kalau terhambat. Bisa ada yang kelaparan di satu sisi, kehausan di sisi lain, atau terjadi penjarahan di sisi lain, atau terjadi harga yang melonjak tak terhingga mahalnya. Karena nggak bisa datang. Kecuali dengan susah payah. Maka mereka akan mengatakan tidak bisa murah-murah. Saya jalannya susah. Jembatannya nggak ada. Hancur. Ekonomi ya. na'azakumullah. Jelas akan berpikir sehat Apalagi kalau mereka memiliki ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabiha yasta'inuna ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Dan juga di samping itu, mereka bisa menampakkan agama mereka, mengajarkan agama mereka, dan mentaati Rabb mereka dengan tenang. Kalau kacau, tidak bisa beribadah dengan baik. Kama qala Ali radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Innan nas la yuslihuhum illa imamun barrun aw fajir." Bahwa masyarakat manusia nggak akan mendapatkan maslahat-maslahat mereka, kebaikan-kebaikan mereka kecuali dengan adanya satu imam, satu penguasa. Barrun aw fajir, penguasa yang baik atau penguasa yang jelek. In kana fajiran abdal mu'min fihi abadal mu'min fihi rabbahu. Kalau pemimpinnya fajir, maka hamba-hamba yang mumin bisa beribadah pada Rabbnya. Wa hamal fajir fiha ila ajalih. Sampai dibawa si fajir tadi sampai kematiannya. Nah, sampai dicabut oleh Allah SWT kekuasaannya. Kalau baik, lebih baik lagi. Wa qala al-Hasan fil umara Al-Hasan juga berkata tentang umara, tentang para penguasa. Um, yaluna min umurina khamsan. Para penguasa itu memegang urusan kita. Mengatur urusan kita yang lima. Al-jum'ah wal-jama'ah wal-id wal-thugur wal-hudud. Mereka memegang tentang terlaksananya salat Jumat, salat jamaah, hari raya dan front-front perbatasan negara. Wal hudud dan hukum-hukum. Menerapkan hukum-hukum. Wallahu ma yastaqi Allahi ma yastaqimu din illa bihim. Demi Allah agama enggak akan tegak kecuali dengan adanya penguasa. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat, walaupun mereka keji. Wallah lama yuslihul lama yuslihullah bihim aktsar lama yuslihullahu bihim aktsar mimma yusidun demi Allah apa yang Allah perbaiki negeri ini dengan adanya penguasa tersebut lebih banyak dari apa yang mereka rusak mereka merusak apa itu kemudian mereka memperbaiki apa niscaya akan lebih banyak memperbaiki kalau kalian nggak bisa menghitungnya, taib. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, baru kalian akan tahu. Begitu tidak ada penguasa terjadi chaos, kekacauan. Dan itu sudah terjadi di beberapa negeri. Di Suriah misalnya, kacau. Hilang semua maslahat. Artinya dengan keberadaan penguasa, walaupun ada yang dirusak oleh dia, tetapi yang yuslih bihimullah, yang Allah takdirkan kebaikan-kebaikan terjadi dengan sebab mereka, itu lebih banyak dari kerusakan yang mereka rusak. Ma'anna wallahi inna ta'atuhum la ghaidun wa inna furqatuhum la kufrun. Dan juga bersama dengan wallahi demi Allah, ketaatan pada mereka itu la ghaibun, Sesuatu yang membuat jengkel orang-orang kafir. Wa inna furqatahum la kufrun. Sedangkan perpecahan itu dalam kufrun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Orang-orang kufar menjadi penonton. Penonton terhadap negeri-negeri muslimin. Bagaimana keadaan mereka? Kalau mereka tetap mentaati pimpinannya, itu mereka jengkel. Orang ngajak. Padahal saya sudah kirim berbagai macam intelijen-intelijen untuk mengacau mereka. Kau tetap saja tertib, aman, nyaman. Tetap saja dalam keadaan kehidupan mereka teratur di bawah pimpinan mereka. Ketika terjadi pemberontakan perlawanan ila akhirih, mereka bukan khawatir. Wah, ini bendera la ilaha illallah sudah berkibar bukan. Mereka senang. Senang. Mengapa? Kekacauan terjadi mereka tidak peduli menang mana, pasti membawa korban harta dan nyawa.